Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali pada pelajaran atau kelas kitab Al-Qawaid Al-Arba. Empat kaidah penting dalam memahami tauhid. Karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi Ad-Tamimi dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Taib. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Lihat kitab Matan Al-Qawaid Al-Arba dengan syarahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Kita langsung masuk kepada kaidah yang pertama. Qala al-muallifu rahimahullah berkata penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah Al-Qa'idatul Ula Kaidah yang pertama Kaidah yang pertama dari empat kaidah penting agar kita memahami hakikat dari tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan. Bi'idnillahi azza wa jal. Kaedah-kaedah penting yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana telah disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Anajdi Atamimi dalam mukaddimahnya. Naam beliau di mukaddimah telah menjelaskan hal tersebut. Ya, yaitu ucapan beliau yang mengatakan wadhalika bima'rifati arba'i qawaida. Ya. Yang demikian itu dengan mengetahui mempelajari empat kaidah Ta'ala fi kitab kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam kitabnya Al-Quran. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz, jelas. Naam, barakallahu fikum. Baik. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi Ar-Rahim rahimahullah al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Anda mengetahui perlu Anda ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka seluruhnya mengakui mengikrar yaitu mengakui ya mereka mengucapkan dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan dan memberi rezeki serta mengatur seluruh alam semesta ini beserta isinya. Jadi orang-orang kafir musyrik jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dan yang menguasainya dan yang mengaturnya wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam kata Syekh al-muallif penulis dan ketahuilah bahwa hal tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam pengakuan orang-orang kafir musyrik jahiliyah kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, naam, pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون surat Yunus ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? siapakah yang mengatur seluruh perkara? Maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka mengakui orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Ya, mereka mengakui. Barakallahu Maka Allah Ta'ala jelaskan di akhir ayat, Fakul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir yang mengakui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menguasai, yang memberikan rezeki dan yang mengatur. Katakanlah kepada mereka, afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Mengapa kalian tidak mentauhidkan Allah dalam tauhid? al-uluhiyah, al-ibadah. Yaitu mengesahkan Allah dalam setiap seluruh jenis ibadah. Mengapa kalian tidak memurnikan seluruh jenis ibadah kepada Allah? Mengapa kalian tidak bertakwa pada Allah? Iya. Di dalam kaidah yang pertama ini terdapat banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Insya Allah nanti kita akan sebutkan. Ya, sebelumnya kita akan baca dahulu penjelasan dari Samahatu Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah al-qaidatul ula, kaidah yang pertama an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-sahabah mukirruna bi tauhidir rububiyah. Ya, engkau ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat mereka mengakui tauhid ar-rububiyah mukirruna bi allaha khaliquhum wa razikuhum wa mudabbiru amrihim wa laysa indahum fi hadha syakkun mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur urusan mereka. Nam, Tidak, mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun pada perkara itu wajuhalul muslimin al yawma yahsabuna anna al iqrara bihadha tauhid yakfi sedangkan orang-orang bodoh dari kalangan kaum muslimin sekarang ini mereka menyangka bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah ini telah mencukupi telah cukup kalau seorang mengatakan tauhid rububiyah meyakini tauhid rububiyah cukup Id saral musyrikuna a'lama minhum. Ya, maka diketahui orang-orang musyrik. Naam. Atau sebelumnya saya ada yang loncat. Naam, idza aqarra anna Allah al-khaliqur raziqu wa annahu rabbuhu kafa. Hadza minal jahli. Sebagian orang-orang kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang bodoh, juhal al-muslimin, orang-orang bodoh dari kalangan mus kaum muslimin, ya mengakui, menyangka bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah telah cukup bagi mereka. Jika di antara mereka mengatakan mengakui bahwa Allah ya yang menciptakan dan yang memberikan rezeki dan bahwa Allah adalah Rabbnya. Cukup. Ya. Hada min al jahli. Keyakinan seperti ini adalah dari kebodohan. Ya. Id al mushrikuna a'lama minhum. Ya, karena orang-orang musyrik lebih berilmu daripada mereka. Fa'idha akar ahaduhum birrububiyah. Wa qala Allah rabbi wa khaliqi wa raziki i'taqada anna dzalika yakfi. Ya. Jika salah seorang dari mereka mengatakan mengakui tentang rububiyah Allah, Allah adalah Rabbku, penciptaku, pemberi rezeki kepadaku. Mereka, salah seorang di antara mereka meyakini atau sebagian mereka meyakini bahwa ini sudah mencukupi. Naam. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah la ma yakfi dhalik. Tidak. Hal hmm. tersebut tidaklah cukup. Hmm. Al-musyriku akarru bidhalik. Orang-orang musyrik telah mengakui tentang tauhid Rubiyah kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Ya, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. ويقول، dan Allah Taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 61, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara la Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menundukkan matahari, bulan, ayat dan bulan, niscaya mereka akan mengatakan Allah. fal musyrikuna mukirruna bidzalik orang-orang musyrik mengakui perkara itu tauhid rububiyah qala ta'ala qul yakni ya Muhammad maksudnya katakanlah wahai Muhammad قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قال Qala Syekh Ibn Baz rahimahullah, "Fama dumtum ta'rifuna hadha, afala tattaquna al-isyraka billah." Ya, jika kalian demikian keadaannya, telah mengakui tauhid rububiyah, ya. Mengapa kalian tidak takut? Afala tattaqun? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kalian kenapa kalian tidak takut? Maksudnya takut apa? Kenapa kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah? Ya. Wa tarji'una ila tauhid wal haq. Dan kenapa kalian tidak kembali kepada tauhid yang sebenarnya? Yaitu tauhid al-uluhiyah al-ibadah dan kembali kepada al-haq fahum ya'rifuna al umur. Mereka mengetahui perkara-perkara ini. Wa yukirruna biha lillah dan mengakuinya itu hanyalah milik Allah. Wa ma'ahada ma aslamu. Maksudnya, fahum ya'rifuna hadhil umur. Mereka mengakui, mengetahui perkara-perkara ini yaitu perkara rububiyah. Mereka mengakui rububiyah itu milik Allah. Yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai Allah. Mereka mengakui. Wa ma'ahada ma aslamu. Falam yanfa'hum dalik Dengan bersamaan dengan itu, ya mereka tidaklah masuk Islam ya dan tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun dari pengakuan mereka terhadap rububiyah. Kenapa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Mereka masih menyekutukan Allah, tidak memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah. Karena tauhid al-uluhiyah al-ibadah yaitu ifradullahi bil ibadah mengesahkan Allah dalam seluruh jenis ibadah. Yang artinya kita harus memurnikan ya seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah, tidak boleh dipalingkan disim, diberikan kepada selain Allah sedikit pun. Ya dari jenis-jenis ibadah dan ibadah kita telah, telah ketahui bersama diterangkan oleh Syekhul Islam Nutaimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah ismun jami'un likulli ma wa yardah aqwal wal af'al Nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Itu adalah ibadah dan seluruh jenis ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah Tabaraka wa taala semata tidak boleh disimpangkan, dipalingkan kepada siapapun. Nah, maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, "Na'am, falam yanfa'hum dzalik." Ya, ma aslamu, mereka tidak masuk Islam, ya, dan tidak bermanfaat pengakuan mereka terhadap rububiyah itu. Karena mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Naam wa qatalahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Ya, orang-orang kufar musyrik jahiliyah tersebut. Li'annahum ma khassullaha bil ibadah karena mereka tidak mengkhususkan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Ya, tidak ya melakukan tidak meyakini tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Bal asyraku ma'allahi allati wal uzza wa manat wa asnamahum al-kathirah. Bahkan mereka ya menyekutukan Allah dengan ya Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala mereka yang lain yang banyak. Ya. Jadi mereka ya beribadah pada Allah juga beribadah menyekutukan Allah dengan yang lainnya dari berhala-berhala yang mereka sembah. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan <clears throat> berhala-berhala mereka yang lainnya. Naam. Berkata Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, "Fatauhidu huwa sarful ibadah lillahi wahdah." Maka tauhid adalah ya memberikan ibadah hanya untuk Allah semata. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wal imanu bi annahu wahdah al mustahiqqu laha duna siwah. Dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak ya memiliki hal tersebut yaitu seluruh jenis peribadahan hanyalah ya, Allah yang berhak untuk mendapatkannya tanpa yang lainnya wa mimma yubayyinu laka anna annal musyrikin yaqulun dan termasuk dari yang menjelaskan hal tersebut kepada Anda bahwa orang-orang musyrikin mereka mengatakan ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim dan tidaklah kami menatap mereka dan menghadap kepada mereka ya kama fil qaidah asaniyah illa li talabil qurbah was syafa'ah sebagaimana dalam kaidah yang kedua yang akan kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya ya insyaallah yaitu melainkan tujuan mereka ketika ya meminta kepada berhala-berhalanya mereka tidak lain hanyalah meminta al-qurbah dan syafaat. Meminta agar berhala-berhala tersebut atau orang-orang mati yang telah mereka minta tersebut ya bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah al-qurbah dan asy-syafaah atau memberikan syafaat di sisi Allah subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari ya kaidah yang pertama ini kalau nanti waktu masih enam barakallahu fikum kita bisa langsung lanjut kepada enam kaidah yang kedua tetapi kalau tidak ya kita cukupkan dulu. enam barakallahu fikum dari penjelasan kaidah yang pertama ini kita bisa sebutkan beberapa faedah. Ya. Kita bisa sebutkan beberapa faedah. Nah, di antara faedah-faedah tersebut ya disebutkan oleh Syekh Abu Abdullah Al-Adni Nasir ya dalam Syarah al qaid Al-Arba. Naam. Beliau menyebutkan dari faedah ya dari kaidah ini saya simpulkan saja yang pertama bahwa tauhid ar-rububiyah pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah tidaklah memasukkan orang yang mengucapkan dan meyakini, meyakininya kepada Islam dan tidak bermanfaat sedikit pun. Ya, hal tersebut tanpa disertai dengan tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh dalam matan dan juga dijelaskan lebih jelas oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam syarahnya juga. Jadi ya kita bisa simpulkan seseorang yang hanya mengakui tauhid rububiyah dan dia tidak mau mengakui tauhid al-uluhiyah, maka itu tidaklah bermanfaat baginya. Iya. Baik, Yang kedua, ya, bahwa tauhid ar-rububiyah. Faedah yang kedua, tauhid ar-rububiyah bukanlah pembeda antara orang-orang yang beriman ahlu tauhid dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Iya. Kenapa? Karena mereka sama-sama mengakui tauhid ar-rububiyah. Mereka sama-sama mengakui tauhid ar-rububiyah. Orang-orang yang beriman, ahlu tauhid, orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, jahiliyah, ya, mereka mengakui tauhid rububiyah. Jadi bukanlah pembeda antara mereka yaitu tauhid ruwiyah bukan. Wa innamal fariqu bainal mu'min wal musyrik wa tauhidul uluhiyah. Hanya saja yang membedakan pembeda ya pembeda yang memisahkan pemisah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang musyrik adalah tauhid al-uluhiyah. Adalah tauhid apa? Al-ibadah yaitu yang maknanya ifradullah bil ibadah. Memurnikan Allah dengan seluruh jenis ibadah. Ya, seluruh jenis ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah, tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Tidak boleh memalingkan satu pun dari jenis-jenis ibadah kepada ya. selain Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum apa saja jenis ibadah tafadhol saya pengen ya semuanya menyebutkan satu-satu contoh ibadah ya ya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ibadah adalah ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah ini definisi penjelasan dari tauhid al-ibadah, tauhid uluhiyah. Eh, ah, maaf, ini adalah penjelasan dari definisi ibadah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ismun jami'un kulli ma yuhibbuhullah wa yardah al aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik berupa ucapan atau perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. 6. Sebutkan contoh ya ibadah yang nampak ya dan ibadah yang tidak nampak maksudnya apa ini enam tafadhol siapa yang bisa menyebutkan enam barakallahu fiku silakan siapa yang menjawab Barakallahu fikum. Silakan siapa yang menjawab? Suara saya jelas? Siapa yang menjawab? Naam. Zulfadli. Suara saya jelas? طيب ابو هازم jelas jelas ah siapa ini Kamarul ya ya bagaimana ibadah yang tidak nampak ah tidak nampak zikir ibadah yang tidak nampak ibadah-ibadah yang berkaitan tentang kalbu, oh, kalbu. jantung kalbu hati kita iya niatnya iya. Yaitu apa, apa seperti apa? Ya. Tawakal kepada Allah, cinta pada Allah, ditakut pada Allah. Iya. Baik. Ini ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah taala. Naam, fikum Ibadah-ibadah ya. yang nampak salat, ya zakat dan yang lainnya haji, naam, para fikum, seluruh jenis ibadah harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah <clears throat> tauhid al-ibadah, tauhid al-uluhiyah. Memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Inilah makna dari tauhid al-ibadah al-uluhiyah yang merupakan pembeda antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik. Ahlu tauhid dengan ahlu syirik. Yang membedakan adalah tauhid al-ibadah, al-uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah tidaklah bisa membedakan, memisahkan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang musyrik karena mereka sama-sama mereka semuanya mengakui hal tersebut. Ini yang bisa dipetik eh, dari faedah yang kedua dari kaedah yang pertama ya, yang telah disebutkan oleh Syekh. Iya. Kemudian faedah yang ketiga ya, faedah yang ketiga barakallahu fikum ya, bahwa para rasul alaihi wassalam seluruhnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Seluruhnya. Termasuk dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidaklah diutus oleh Allah azza wa jal dengan perintah tauhid rububiyah. Ya. Karena umat-umat manusia telah mengakui hukum asalnya ya mereka umat-umat itu mengakui tauhid rububiyah ya illa man syadza minhum kecuali orang-orang yang ganjil yang ya nyeleneh ya yang syadz dari kalangan manusia seperti Firaun, Namrud dan yang lainnya yang ya keluar dari ya tauhid ar-rububiyah. Naam. Maka perlu diketahui bahwa dakwah para nabi dan rasul seluruhnya nam, bukanlah untuk ya tauhid ar-rububiyah ini. Namun kenapa? Karena umat manusia telah mengakui kecuali orang-orang yang ganjil tadi yang yang syadz. Ya seperti Firaun dan yang semisalnya. Naam. Kalau seandainya dakwah para nabi dan rasul untuk tauhid rububiyah maka itu adalah tahsilu hasilin. Mencari sesuatu yang sudah ada, yang sudah diperoleh. Ya. Namun perlu diketahui ini faedah yang ketiga ini para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya diutus oleh Allah azza wa Jalla. ya untuk menyampaikan kepada umatnya ya tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah. Dan dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an yang menunjukkan menjelaskan demikian inti dari dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya adalah tauhid al-ubudiyah, al-uluhiyah. Mengajak umatnya, mengajak manusia untuk menyembah hanya pada Allah, untuk memurnikan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Ya, bukan mengajak pada tauhid rubiah, rubiah sudah dipahami, diakui oleh manusia. Naam. Barakallahu fikum. Di antara dalilnya ya Allah taala berfirman dalam surat al dalam surah Al-A'raf ayat 59 u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Dia, kecuali Allah. Ya, dan juga dua ayat yang penting sekali ya yang sudah pernah disebutkan sebelumnya ya dan insya Allah antum semua juga sudah mengetahui atau kebanyakan antum sudah mengetahui dan ini penting untuk dihafal dua ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul yang mereka menyerukan seluruhnya kepada umatnya agar hanya beribadah pada Allah dan menjauhi tauhid. Tauhid yaitu segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Iya. Yang tokoh-tokohnya ada lima. Sebagaimana disebutkan oleh ya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab di akhir kitab Naam Al-Usul al thalatha Ya, apa itu taghut diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma min ma'budin au masbu'in au muta'in. Ya, segala sesuatu yang diperlakukan oleh seorang hamba secara berlebih-lebihan. Baik dengan diibadahi ya, diikuti atau ditaati. Dan banyak taghut ya tersebut dan tokoh-tokohnya ada lima sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab di akhir kitab Al-Usul Al-Thalatha di antaranya iblis La'natullah alaih ya dan juga man ubida wa huwa radin yang diibadahi dalam keadaan dia ridha dan di antaranya pula naam yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya dan di antaranya pula yang mengakui mengetahui mengaku mengetahui perkara goib 6. Dari dukun, paranormal, tukang sihir, ya. Demikian. Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Jelas sekali, perhatikan. Seluruh para rasul tersebut dakwahnya sama, inti dakwahnya sama.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 Naam. Dan tidaklah kami mengutus ya kepada seorang rasul pun sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai kecuali aku maka hendaknya hendaklah kalian menyembahku kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pula terhadap tauhid al-uluhiyah al-ibadah. Ya. Jelas ini sudah ada tiga faedah ya. Kita simpulkan saya ulang lagi. Faedah yang pertama tadi telah kita sebutkan bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan orangnya, pelakunya kepada Islam dan dia tidak akan ya mendapatkan manfaat darinya selama dia tidak mengakui menetapkan tauhid al-uluhiyah al-ibadah. Yang kedua, tauhid rububiyah tidaklah merupakan pembeda, bukanlah merupakan pembeda, pemisah antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang musyrik. Dan yang memisahkan antara orang-orang yang beriman dan ahlu tauhid dengan orang-orang musyrik, ahlu syirik adalah tauhid al-ubudiyah, al-uluhiyah. Faedah yang ketiga, bahwa para Rasul alaihi musallatu wasalam seluruhnya tidaklah diutus oleh Allah untuk ya menyampaikan tauhid ar-rububiyah, bukan. Karena itu telah diakui oleh umat kecuali orang-orang yang ganjil, yang syadz, yang menyeleneh seperti Firaun dan yang lainnya tadi. Hanya saja ya para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah taala untuk menegakkan dakwah dakwah tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Ya. Sebagaimana dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita sebutkan tadi. Naam, barakallahu fikum. Faedah yang keempat ya. Ini bisa dipetik ya dari ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah di kaidah yang pertama ini Ya perhatikan akhir ayat Fakul afala tattaqun. Perhatikan. Ya. Maka katakanlah kepada mereka. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah telah mengakui tauhid rububiyah. Maka katakanlah kepada mereka wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Tidaklah kalian takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? apa ini bisa dipetik faedah dari ini ya ini di, disebutkan bisa ditulis sebagai faedah yang keempat tauhidur rububiyah min barahini tauhidil uluhiyah ya bahwa tauhid rububiyah itu termasuk dari bukti-bukti tauhid uluhiyah ya tauhid rububiyah termasuk dari bukti-bukti tauhid uluhiyah. Dan ada sebuah ucapan indah dalam permasalahan ini. Nam, Barakallahu fikum bisa ditulis bagi yang ingin menulis ya dengan bahasa Arabnya pelan-pelan nanti saya terjemahkan sedikit demi sedikit insyaallah yaitu tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Ya ada dua ya, ada dua faedah. Yang pertama tauhidul tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Apa maknanya? Tauhidur rububiyah tauhid rububiyah mustalzimun berkonsekuensi yaitu menuntut adanya tauhid li tauhidil uluhiyah, menuntut adanya tauhid uluhiyah. Artinya apa? Seseorang yang telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, yang menguasai dan yang mengaturnya, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Seseorang tersebut sudah meyakini bahwa itu semuanya yang bisa melakukannya itu adalah Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah semata. Seseorang telah mengakui hal tersebut. Seseorang telah mengakui tauhid rububiyah itu. Maka dituntut baginya yang wajib baginya karena dia telah menul, telah mengakui tauhid rububiyah, telah meyakini tauhid rububiyah, maka dia harus konsekuensinya dia dituntut untuk mentauhidkan Allah dalam ubudiyah, dalam uluhiyah. Berarti Anda yang mengakui tauhid rububiyah harus mengakui tauhid uluhiyah. Oleh karena itu Allah taala tegaskan tadi di dalam ayat yang kita baca dalam kaidah yang pertama tadi yaitu surat Yunus ayat 31 tauhid afa, faqul afala tattaqun. Ya. Memang ini karena konsekuensi. Ya, tuntutan bagi orang yang telah mengakui tauhid ar-rububiyah berarti wajib baginya untuk mengakui tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Ya demikian. Lantas apakah dibenarkan. Seseorang sudah meyakini bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya langit, bumi, dan seluruh yang ada di antara keduanya, dan yang di dalam langit dan bumi seluruhnya itu yang menciptakan Allah semata. Alam semesta ini yang menciptakan Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan itu semua. Dan yang mengaturnya Allah, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki Allah. Ya, yang menguasainya Allah, tidak ada sekutu baginya. Apakah pantas bagi orang yang telah mengakui hal tersebut kemudian menyembah makhluk yang sama-sama ciptaan Allah, menyembah kuburan orang yang telah mati, menyembah berhala, pohon besar, ya patung, ya sonam, berhala, menyembah batu besar, meminta kepada orang-orang yang telah mati dalam kuburannya. Tentunya tidak pantas karena dia berarti ya meminta kepada sesama makhluk. Iya. Demikian. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tauhidur rububiyah mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Ya, pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah menuntut dia. Ya, menuntut dia. Dia wajib untuk mengakui Allah dalam tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Kemudian yang kedua ya tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah pengakuan seseorang ya pengakuan seseorang barakallahu fikum kepada Naam. Uluhiyah. Ya. Seseorang yang telah meyakini. Ini maksudnya seseorang yang telah meyakini. Tauhid al-uluhiyah, al-ibadah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Ya. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Seluruh ibadahnya. Termasuk dari ibadah-ibadah yang berkaitan tentang jantung hatinya, kalbunya. Yaitu ya apa yang tidak tampak yaitu ibadah berupa rasa takut, khauf, khosyah kepada Allah, mahabbah cinta pada Allah, tawakal kepada Allah. Ya. Seluruh dari jenis ibadah hanya dia murnikan kepada Allah. Ya. Dia ikhlaskan hanya untuk Allah. Maka pengakuan dia terhadap uluhiyah, ubudiyah tersebut minun terkandung padanya terdapat padanya pengakuan li tauhidir rububiyah terhadap tauhid rububiyah. Ya, ini pasti. Jadi jika Anda melihat ada seseorang sudah tauhidnya bagus, benar dalam ubudiyah, uluhiyahnya, dia beribadah hanya pada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak minta-minta kepada orang yang telah mati di kuburan-kuburan atau tidak pernah minta ya kepada pohon-pohon besar, batu besar yang dikeramatkan, yang diyakini memiliki berkah atau yang lainnya. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dia hanya beribadah pada Allah, meminta hanya pada Allah, yang meminta keselamatan hanya pada Allah. Dia telah mengakui tauhid al-uluhiyah ibadah. Maka dipastikan ya, dia berarti telah mengakui tauhid rububiyah. Berarti dia meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada yang menguasainya kecuali Allah. Tidak ada yang mengaturnya seluruhnya kecuali Allah. Demikian. Ini makna tauhid al-ubudiyah, tauhid uluhiyah mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Tauhid pengakuan seseorang terhadap tauhid al-ubudiyah, al-uluhiyah terkandung terdapat padanya pengakuan terhadap tauhid ar-rububiyah, wallahu taala a'lam bisawab. Dipahami insyaallah pelajaran pada siang hari ini. Naam. Barakallahu fikum. Ini empat ya faedah yang bisa dipetik kesimpulan dari apa yang kita dapatkan dari matan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab pada kaidah yang pertama dan dari penjelasan eh, Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Naam. Taib barakallahu fikum. Kemudian pada kaidah yang kedua ini memerlukan waktu yang panjang dan perincian. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. 6. Dan sudah masuk 6 azan sudah masuk zuhur di tempat kami sudah terdengar azan.